Makanya pernah saya beratkan Lukman, ya, dalam surah Lukman. Lukman itu kalau kita lihat kisahnya, biografinya, Lukman itu ya ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh saja. Kalaupun dianggap dia seorang nabi, disebutkan ciri fisiknya Lukman itu orangnya pendek, agak gemuk, kulitnya hitam pekat dari Afrika. Gitu kan? Tapi Allah kekalkan di dalam kitab yang paling sempurna Al-Quran agar dijelaskan dalam Islam tidak ada perbedaan dari sisi fisik karena ini variasi duniawi saya sudah sering diberatkan tidak ada batas dalam Islam suku kah, jabatan kah, harta kah, kelebihan fisiknya nggak ada kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum Allah nggak pernah mau pandang paras wajah kalian, poster tubuh kalian Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian. Itu yang penting. Jadi nggak ada bedanya. Makanya kalau masuk dalam saf solat ada orang Arab, ada orang bule, ada orang Afrika, siapapun, nggak boleh ada yang mundurin tuh. Oh ini orang Melayu mundurin, nggak bisa. Oh ini orang Arab mundurin, nggak bisa. Ini orang bule di belakang, karena ini masjid Indonesia, nggak harus yang sudah masuk masuk saf hukum batal atau tidak atau sahnya sholatnya sama kan? Masa kalau ada orang Arab keluarin angin sah sholatnya? Enggak. Ya sama tetap batal <laughs> karena hukum Allah berlaku. Jadi ini variasi duniawi. Maksud saya tadi adalah pada saat kita bahas masalah Arab itu bukan berarti membahas tentang bahwasanya mereka lebih tidak bukan itu. Tapi karena Allah sebutkan bahasanya Allah pilih, Allah menciptakan seperti Allah memberikan kelebihan dari para malaikat ada Jibril, ada Mikail. Tapi bukan berarti malaikat lain itu tidak sempurna kan? Allah memilih dari para nabi-nabi ada rasul. 124 ribu nabi ada 315 rasul. Dari 315 yang wajib kita imani yang Allah pilih 25. Dari 25 Allah sortir lagi ala ulul azm Nanti kita pelajari ada lima. Nabi-nabi yang pilihan, pimpinannya para nabi-nabi. Dari ulul azmi, satu lagi Allah pilih Nabi Muhammad SAW. Wajar Allah pilih, kan gitu. Allah menjadikan dari hari-hari sepanjang tahun Ramadan yang terbaik. Sepekan ada Jumat yang terbaik, wajar, <laughs> gitu kan? Itu sesuatu yang biasa saja. Allah SWT berikan begitu. Jadi memang ulama mengatakan Allah sendiri yang menciptakan semuanya dari sisi bahasa kita berbicara ya. Karena di sini kan dikatakan bahasa. Dan Allah menjadikan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Diambil dari hukum apa? Allah jadikan Al-Quran kitab yang penutup dan abadi sampai hari kiamat dalam bahasa itu. Berarti memang Allah ciptakan itu bahasa yang paling baik. Sampai sebagian ulama mengatakan siapapun dia, keturunan dari suku manapun dia, tinggal di manapun dia di muka bumi, selama dia syahadat ya ini sebagian ulama bilang ya, dia diwajibkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti apa yang Tuhannya mau. Kenapa imam-imam haram di Mekah kalau baca Quran nangis? Tahu nggak? Karena ngerti artinya. Kan gitu. Makanya pernah saya bilang kan salah satu kiat khusyuk sholat untuk kita di sini dia ruang lingkup kelas hadis yang saya ajar. Caranya bagaimana minimal minimal ibu-ibu mempelajari gitu kan ayat yang sering dibaca. Inna kal kautsar ka tabbat yadaka wattini wazaitun ka. Minimal itu masa 30 tahun sholat baca itu nggak tahu artinya. Coba buka terjemahannya, jadi fikir. Wailun likulli humazatin lumaza, apa itu artinya? Pelajari maknanya alhaqumut takatsur, apa artinya? Amma yatasaalun abasa wa tawalla. Kula udzub rabbil falak. Nah, Kulau itu berarti nas, gitu kan? Masih banyak umat Islam yang tidak tahu apa itu al-falak, apa itu nafasati fil uqat, Ya, itu mereka apa itu gasikin ida waqab, tidak tahu apa artinya. Gitu kan? Jadi mestinya memang harus dipelajari. Kalau tahu artinya, itu lebih membawa kita pada kehusuan. Gitu kan? Kalau kita tahu apa yang kita ucapkan dengan tidak tahu itu berbeda. Baik, ini pelajaran yang besar sekali kita bisa ambil dikatakan jadi kalau ada yang bertanya kepada ibu-ibu, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Ya ini, hikmah-hikmah yang kita jelasin tadi panjang lebar 20 menit hanya untuk ini saja. Ya. Di sini dikatakan agar kamu hai Muhammad. Ya. Jadi di ia maksudnya saya ulangi terjemahnya Yang sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam Allah pasti turunkan dibawa oleh ruh amin ruh yang terpercaya ya Jibril ke dalam hatimu hai Muhammad ini manfaat ketiga dari proses turunnya wahyu agar engkau menjadi pemberi peringatan ya dalam atau dengan bahasa Arab ya, dengan Al-Quran sebagai pemberi peringatan yang keempat yang kelima dalam bahasa Arab kemudian Allah itu mengatakan dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebutkan di dalam kitab-kitab orang yang dahulu maksudnya kalau orang benar-benar mempelajari Taurat, Injil, Zabur ya ini minimal Taurat dan Injil yang masih ada sampai sekarang walaupun banyak yang dihapus itu pastinya mereka akan menemukan ya nama Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an itu sendiri turun. Ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Saya pernah temukan datanya sendiri waktu saya selagi susun tesis S2 itu. Jadi waktu Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 600 tahun setelah itu, gitu kan? Itu barulah Injil disusun. Dan waktu itu ya dalam data-data ya buku yang saya dapatkan itu referensinya Literaturnya menyebutkan ada 600 Injil yang ditulis. Dan sekarang Injil-Injil itu nama-nama seperti Barnabas, Matius, nama-nama Injil. Sekarang tentu tinggal ada empat Injil yang di muka bumi ini, yang sekarang dijaga oleh orang-orang Nasrani. Ini dari 600 semuanya diperintahkan untuk dibakar, gitu kan? Pada saat mulai ya eh, datangnya Nabi Muhammad SAW itu mulai dihapus, dibakar karena semuanya menyebutkan tentang ada nabi yang datang bernama Ahmad. Gitu kan? Kecuali empat dibiarin. Empat ini dibiarin supaya dia tetap dipakai dan ini direvisi setiap tahun di Vatikan, direvisi. Jadi ada revisi Injil. Kalau Al-Quran tidak pernah ada revisi, gitu kan? Itu memang Allah SWT sudah jamin. Nah, Al-Quran sudah disebutkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga disebutkan di dalam kitab mereka. Juga ada poin penting di sini yang kita harus tahu. Eh, kitab-kitab turun sebelumnya ini tidak perlu kita baca ya. Tidak ada ibadah dalam membacanya kecuali umat yang hidup pada zaman kitab itu diturunkan. Seperti Bani Israel di zaman Nabi Musa, sebelum ada Rasul datang lagi setelahnya, sebelum datang Nabi Daud, mereka kalau baca Taurat dapat pahala. Tapi setelah Zabur datang nggak bisa lagi, harus Zabur. Kenapa orang Nasrani yang turun pada mereka Injil mengatakan Yahudi kafir? Sama-sama Bani Israel. Karena telah datang Rasul yang baru. Gitu kan, harus menghapus syarat Rasul sebelumnya. Itu kurang lebih gambarnya. Jadi Al-Quran sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang sebelum kita gitu. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad SAW ya. Jadi disebutkan nama Muhammad dan nama Ahmad. Muhammad itu sendiri, ya ibu sekalian bukan dari bahasa Arab ya. Muhammad itu diambil dari Taurat dan Injil nama Muhammad itu sendiri. Itu sudah sudah, sudah tahu kisahnya belum? Kalau ikuti di materi sirah di YouTube itu ada saya sudah sampaikan. Jadi kisahnya Muhammad itu ya kisah awalnya Abdul Muttalib kakeknya pernah jalan-jalan ke negeri Syam jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir nih. Jalan dengan tiga orang atau dua orang sahabatnya. Kemudian ketemu dengan seorang pendeta Nasrani di Syam. Ditanya oleh pendeta itu, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazirah Arab. Tepatnya dari mana? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, nanti akan lahir Nabi terakhir di, di kota kalian itu bernama Muhammad. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada orang Arab yang namanya Muhammad, belum ada. Jadi Muhammad itu bukan bahasa Arab. Pertama kali. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama menggunakan nama Muhammad. Makanya waktu tiga orang ini dengar, Abdul Muttalib dan dua sahabatnya, mereka sepakat kalau pulang. Waktu itu kebetulan mereka sudah kakek-kakek nih. Tapi mereka sepakat kalau Allah masih kasih anak atau ada cucu yang pertama laki-laki mereka akan kasih nama Muhammad. Kebetulan dari tiga orang ini yang pertama dapat ah, cucu itu Abdul Muttalib dari aminya dan Abdullah ayah dan ibu Nabi SAW diberikanlah nama Muhammad. Terlebih lagi pada saat Nabi Muhammad SAW lahir ada banyak keajaiban yang terjadi. Nanti akan kita banyak singgung di iman kepada para rasul ya. Waktu beliau lahir itu banyak sekali kejadian, banyak. Di antaranya beliau lahir dalam kondisi sudah terhitan. Eh, beliau lahir itu tidak ada lagi tali pusatnya, gitu kan? E, e, beliau lahir itu e, apa, e, mengangkat tangan ke langit, gitu kan? Seakan-akan sedang berdoa. E, kemudian ada beberapa ibunya Ame tidak merasakan kesusahan pada saat melahirkan, gitu kan? Jadi seperti tidak melahirkan, tiba-tiba saja keluar. Kemudian beliau tumbuh besar, tidak seperti umumnya orang-orang. Pokoknya intinya waktu terjadi kejadian-kejadian terutama setelah terkhitan, angkat tangan ke langit seperti berdoa. Ini banyak disebutkan dalam buku sirah ya. Maka yang terjadi Abdul Muthalib saking senangnya, maka dia mengatakan inilah ya orang yang paling pantas saya berikan nama Muhammad. Cucunya itu diberikan nama Muhammad SAW pada saat itu. Jadi sebenarnya itu dari pendeta itu nama itu awalnya gitu kan. Ya. Ya, memang kan Nabi Muhammad SAW bilang dalam hadis Muslim, aku memiliki lima buah nama. Memang lima nama kan? Nama saya Ahmad, nama saya Muhammad. Ahmad dan Muhammad ini satu arti ya. Hamada, Yahmadu, Alhamdulillah. Apa artinya? Memuji. Kalau Ahmad dan Muhammad artinya terpuji, orang yang terpuji. Kan kalau kita bilang Alhamdulillah segala puji bagi Allah kan? Dari kata-kata hamadah menjadi Ahmad dan Muhammad kalau nama orang. Maka artinya yang terpuji. Ada lima nama ya, ini dua. Pertama Ahmad dan Muhammad beliau mengatakan, aku memiliki lima buah nama, aku Muhammad dan aku aku Ahmad dan aku Muhammad. Kemudian aku Hashir. Hashir ini artinya yang uh, alladhi yuhsyarun nasu yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Itu istilah hasyir karena beliau mengatakan dalam hadis lain, akulah orang yang paling pertama dibukakan ya bumi ini dan akulah orang yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibangkitkanlah manusia setelah aku. Jadi ada nama hasyir. Kemudian beliau bernama juga ya, hasyir, kemudian ada akib. Akib ini tidak ada nabi setelah beliau, istilahnya akib. Dan aku mahi. Mahi ini alladhi yamhu Allahu biha biya asyirk. Yang denganku Allah menghapus kemusyrikan. Yang denganku Allah menghapus kemusyrikan. Ya. Kenapa? Kenapa? Iya. Jadi semua ahli kitab yang pelajari Taurat dan Injil benar, mereka tahu tuh Nabi terakhir keluar dari Mekah. nah Bahkan mereka tahu cirinya Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu akan turun kitab. Mereka dia akan lahir di Mekah. Bahkan pernah terjadi, pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat umur 12 tahun itu pamannya Abu Talib pernah mau jalan bisnis ke negeri Syam. Negeri Syam waktu itu pusatnya Nasara, gitu kan? Pusatnya orang-orang Kristen waktu itu. Nah pada saat itu Nabi SAW dikatakan dalam buku-buku sejarah dan dalam riwayat-riwayat yang sahih beliau menggantungkan tangannya ke tangan pamannya dan tidak mau nangis harus minta dibawa maka dibawalah oleh Abu Talib. Waktu itu belum pernah Nabi SAW meninggalkan Mekah. Umur 12 tahun baru pertama kali. Ikutlah dia. Pas tiba di negeri Syam, melewati sebuah gereja besar, gitu kan? Maka jadi ini ini dari dalil semua menjelaskan memang ada hubungan antara agama Samawiyah ini, agama profetis, gitu kan? Emang ada hubungannya antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Taurat, Injil, Zabur, Quran ini ada hubungan semua. Karena dari Allah Subhanahu semuanya. Maaf, e, ibu-ibu yang lewat jangan dipotong kameranya. Mohon maaf. Dari belakang. Jadi, waktu tiba di gereja itu, seorang pendeta Nasrani tiba-tiba melihat lagi melihat di jendela, waktu kafilanya Abu, e, e, Abu Talib lewat, itu ada naungan awan di atasnya. Pada saat itu, maka pendeta ini pun tahu di zaman itu zaman keluarnya Nabi. Cuma mereka masih nunggu informasinya. Dan setiap kali ada kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan oleh pendeta-pendeta. Mereka cari ada keajaiban nggak? Gitu. Nah, kafilah ini tidak pernah ada kafilah sebelumnya seperti ini. Di atasnya ada awan, lagi panas, terik panas gitu. Maka pendeta bilang pada uh, pegawainya di gereja, siapin makanan yang banyak, saya mau dan panggil kafilah ini untuk makan semuanya. Siapinlah makan. Ini ibu kalau mau ikutin di web saya ya, di www.khalidbasalama.com ada Sirah Nabawiyah, ada 15 atau 17 episode. Salah satunya kisah tentang ini saya sampaikan waktu awal-awal Nabi masih kanak-kanak kisahnya ini. Ya. www.khalidbasalama.com Kalau klik, kalau ketik di itu Khalid Basalama keluar kok insya Allah semuanya. Tapi kalau di web itu lebih lengkap. Ya. Iya. Insya Allah akan keluar nanti dituntun ke webnya. Tapi kalau ibu ketik langsung webnya langsung ke web berarti akan hadir langsung semua gambar yang sudah siap di download gratis. Ada siro siro sendiri, ya, ada 17 atau berapa episode gitu. Saya juga tidak ingat sekarang. Termasuk yang kita pelajari hari ini teman-teman kita lagi ngambil gambar ini untuk diupload nih. Dan ini langsung diupload nanti ada bahasan bin Hajar muslim yang kita pelajari di sini ada bulu maram yang di Kelapa Gading istiqomah yang kalau saya Kamis pagi ada kitab kabair dosa-dosa besar yang juga sudah kita bedah dulu di Al-Azhar Kebayoran. Ada banyak ada eh, pengajian-pengajian yang lepas ya, kultum, khutbah Jumat, ada banyak di situ. Tapi di antaranya sirah tadi. Baik kita kembali. Maka pendeta ini memanggil semuanya masuk dalam makan. Sambil makan, pendeta ini memperhatikan wajah satu persatu dari orang-orang ini. Ini semestinya kisahnya pertemuan akan datang. <laughs> Jadi diperhatikanlah, gitu kan? Diperhatikanlah satu persatu tidak ada tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Karena ternyata ada ciri kenabian memang yang para pendeta tahu benar tuh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW, Auzubillahirrahmanirrahim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal mereka mengenal anak-anak mereka. Tahu pasti siapa ayahnya, siapa ibunya, tinggal di mana, tahu. Ciri-ciri fisiknya, semua ditahu jelas. Dalam Al-Quran dan ayat lain dikatakan, alladzina alladzi yajiduna indahum maktuban fit Taurat wal Injil yang mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil tentang ciri Nabi itu Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan dalam Al-Quran itu ada intinya adalah pada saat dia tidak ada apa-apa lalu pendeta ini bilang masih ada nggak yang tidak ikut makan Abu Talib nyaut ada ada anak saya di luar saya suruh jaga kata pendeta biar saya yang panggil Ternyata Nabi Muhammad SAW disuruh jaga unta-unta di luar gitu. Keluarlah pendeta ini, kemudian melihat Nabi SAW dipanggil. Pendeta ini tahu orang-orang Mekah suka bersumpah syirik, sumpah dengan berhala. Pertama ujian dia dia bilang begini, saya bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini sumpahnya orang Mekah nih. Lat dan Uzza ini nama dua berhala besar yang mereka kalau sumpah sama kalau kita bilang demi Allah. Nah itu mereka mengatakan demi Lat dan Uzza. Naudzubillah. Kalimat itu diucapkan. Jadi dia ucap, dia, ini bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Baru dipancing. Pendetanya nggak sempat, memang nggak ada tujuan untuk nanya apa, tapi cuma mengucapkan saja. Baru sampai di situ, Nabi SAW mengatakan, jangan sebutkan dua nama itu. Umur 12 tahun ya, Jangan sebutkan dua nama itu karena itu dua nama yang paling saya benci. Dari Nabi SAW salah satu cirinya tidak pernah sembah berhala, nggak pernah ikut-ikut anu jahiliyah, nggak pernah. Bahkan beliau belum pernah dalam hidupnya mendengarkan musik, nggak pernah. Sampai beliau pernah mau berusaha ada perkawinan di Mekah mau dengar musik, ngantuk tertidur nggak bisa. Dalam beberapa riwayat itu juga saya jelaskan dalam kisah sirah itu cukup panjang lebar. Intinya, waktu pendeta ini lihat begitu, lalu ditanyalah beberapa pertanyaan, gitu kan? Yang pertanyaan ini memang lebih tertuju. Di antara pertanyaan yang mendasar adalah, e, bisa nggak saya lihat pundak kamu? Kata pendeta ini. Kata Nabi SAW, silahkan. Dibuka bajunya, ternyata di pundaknya sebelah kanan ada gumpalan darah berwarna uh, kulit, atau gumpalan daging berwarna merah tua, dan dikelilingi dengan bulu. Itu semua Nabi ada. Semua nabi punya itu, cuma nabi saja di pundak kanannya. Dan ini sudah habis sampai Nabi Muhammad ya. SAW. Jangan nanti ibu-ibu punya anak dilihat punggungnya. Sudah habis ini zaman Nabi Muhammad SAW terakhir. Dilihat pundaknya, iya kan? ya karena meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad nggak boleh, kafir ya, nggak boleh sama sekali. Seperti Ahmadiyah itu berbahaya sekali, gitu. nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar 50 orang dajjal, pembohong semua mengaku Nabi selaku. ketahuilah saya penutup para Nabi. Jadi nggak ada gitu. Setelah pendeta lihat, pendeta itu langsung mencium tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, ya kepada Nabi SAW, engkau lah orang yang kami tunggu, gitu kan? Tapi karena waktu itu belum masa penobatan Nabi umur 40 tahun, berarti belum ada kewajiban beriman, gitu kan? Karena nanti sudah dinobatkan baru wajib beriman, gitu kan? Lalu Eh, kembalilah pendeta ini membawa Nabi SAW ke arah rombolan orang Quraisy yang lagi makan. Lalu berkata eh, pendeta itu, siapa anak ini? Kata Abu Talib, anak saya. Kata pendeta, nggak mungkin anak kamu. Anak ini punya ayah bernama Abdullah. <laughs> Dan sudah mati pada saat dia masih berumur 6 bulan di rahim ibunya. Semua yang terjadi itu sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ibunya bernama Aminah gitu kan? Dan itu meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Ini umurnya 12 tahun ya. Kisah di Mekah ini dari mana orang Syam bisa tahu? Umurnya meninggal ibunya Aminah pada saat umur 6 tahun. Dan kalau pun kau benar, kau pamannya. Itu digadangkan. Langsung Abu Thalib kaget mengatakan, iya benar. Dari mana anda tahu? Ini tersebutkan dalam kitab kami. Sekarang bawa pulang ponakanmu ini ke Mekah. Kalau kalau orang Yahudi tahu dia turun keluar dari turunan Arab, bukan dari Bani Israel, dia akan dibunuh gitu kan maka dipulangkanlah oleh Abu Talib karena ketakutan tidak jadi ke negeri Syam gitu kan tapi ini menandakan riwayat sahih kepada kita memang ahli kitab tahu banyak dalilnya diantaranya juga di Madinah itu orang-orang Yahudi ada tiga suku besar Kainuka, Nadir dan Quraidah mereka hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW diutus karena mereka tahu dalam Taurat nanti Madinah itu adalah kota hijrahnya Nabi terakhir Sampai orang-orang Ansar nanti dari dua suku Aus dan Khazraj, mereka bilang waktu menemui Nabi SAW di Bayat Aqabah, di, di haji, kemudian mereka masuk Islam kan. Terus mereka bilang satu sama yang lain. Waktu Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah begini-begini. Mereka bisik-bisik satu sama yang lain. Inilah Nabi yang telah orang Yahudi selalu ancam kita di Madinah nih. Jadi orang-orang Yahudi ternyata sudah sering bilang sama masyarakat asli Madinah, penyembah berhala, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini, ya, yang kami beriman padanya dan kami akan memerangi kalian kalau kalian dalam keadaan musyrik seperti ini sebagaimana ya nabi-nabi dulu memerangi umat-umat yang kafir. Makanya kata orang-orang Ansar ya Aus dan Khazraj ini kita beriman sebelum Yahudi nih. Jadi mereka beriman. Salah satu penyebabnya itu karena mereka pernah dengar dari orang-orang jadi Yahudi tahu benar. Ahli kitab sangat tahu masalah itu. Baik, kita jangan terlalu dalam dulu kisah rasul-rasul ya. Ini masih kitabnya. Nanti insya Allah akan ada waktunya, biidnillah. Selanjutnya, ya, yang, yang penting di sini dikatakan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Ini saksi bahasannya. Kemudian dalil selanjutnya, dalil yang satu, dua, tiga, empat, yang kelima dari poin kedua. Dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Tentu ini kalau ada keluarga atau teman-teman yang mau mengikuti di YouTube ya tema ini nanti dituntun ke bukunya ya buku Minhajul Muslim terbitan Darul Haq itu kan yang di eh, apa namanya ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Surah Al-A'la ayat 18 19 A'udzu billahi minasyaitonir rajim inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sudah sering dihafal tapi sudah tahu artinya belum? Ini sekarang artinya. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat ini maksudnya Al-Qur'an ya. Inna haza, haza itu kan ini. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Qur'an. Dan sebagian ulama tafsir bilang yang dimaksud dengan ini Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Inna haza lafi suhufil ula. Lafi maksudnya terdapat, benar-benar terdapat suhuf itu kitab-kitab. Ula yang pertama. Apa yang dimaksud dengan suhuf yang pertama? Ada disebutkan terincikan tentang Nabi Muhammad dan Al-Qur'an SAW. alaihi suhuf kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Maksudnya kata ulama tafsir dari Ibrahim sampai Musa alaihimussalatu wassalam. Ini poin kedua tentang dalil nakli bahwasanya kita wajib beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah Azza wa di dalam banyak hadisnya. Seperti saya bacakan bahasa Arabnya diperhatikan innama بقاؤكم في من سلف كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا كراطا كراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت, صليت ثم عجزوا فأعطوا كراطا كراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوتيتم كراطين كراطين Nanti di garis bawah kata-kata kirotnya itu ya. Ya, karena Yahudi Nasrani nanti kita akan sebutkan dapat kirotan, kirotan itu maksudnya satu gunung, satu gunung. Kalau orang Islam yang umat Muhammad ini ada kirotaini, kirotaini. dua gunung dua gunung gitu kan faqala ahlul kitab aqallu minna amalan wa aktsaru ajra qala Allah hal zalamtukum min haqqikum min syai qalu la qala fa huwa fadli utihi man asya baik saya terjemahkan ya, atau kita baca terjemah sesungguhnya masa tinggal kalian dibandingkan orang-orang dahulu adalah tinggal seperti waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari jadi tinggal hari, kia, hari kiamat ini tinggal habis asar sampai terbenam matahari. Waktunya pendek. Ahli Taurat, pengikut Nabi Musa yang mengaku Yahudi, telah diberi kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Di sini sebagian ulama tafsir, ulama hadis bilang setengah hari maksudnya hanya sampai beberapa waktu setelah Musa meninggal. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya lagi. Mereka meninggalkan Taurat, mengubah-ubah isinya. Maka mereka diberi pahala yang sempat beriman tadi, ya, diberikan satu kirot, satu kirot. Kirot itu satu gunung. Jadi satu gunung, satu gunung, maksudnya dua gunung dikasih balasan, upah ya, dikasih upah. Ini kata-kata kirot diambil daripada hadis yang lain Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain adalah orang kalau mensolati jenazah dapat satu kirot dan kalau orang mengantar jenazah sambil dimakamkan dapat juga satu kirot. Lalu sahabat bertanya satu kirot itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi Alaihi Wasallam satu kirot sama dengan satu gunung Uhud, gitu kan? Berarti satu gunung, gitu kan? Baik, maka mereka diberikan pahala satu kirot, satu kirot. Kemudian ahlul Injil datanglah orang-orang Nasrani setelahnya Diberi kitab Injil dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Tadi kan kalau Yahudi sampai menjelang duhur, menjelang siang. Kemudian dilanjutkan orang Nasrani sampai menjelang asar. Kemudian mereka lemah. Ya, maksudnya setelah Nabi Isa AS diangkat, udah berubah semua, gitu kan? Mulai sembah e, apa patung ya, patungnya Maryam lah, patungnya Nabi Isa lah. Ya mereka mengistilahkan disalib lah, mereka makan babi yang memang diharamkan juga dalam Injil dan beragam macam pelanggaran. Hingga waktu sholat asar kemudian mereka lemah atau tidak mampu mengamalkan lagi lalu mereka diberikan pahala yang sempat beriman satu kirot, satu kirot. Maksudnya dua gunung ya. Kemudian kalian diberi Al-Quran dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam. Maksudnya sampai hari kiamat. Sampai batas waktunya. Di sini tidak disebutkan kita lemah. Kenapa? Karena Al-Quran terus saja diamalkan dan tidak ada perubahan. Walaupun ada orang yang masih belum pelajari. Artinya sampai hari kiamat tetap akan ada orang yang belajar Al-Quran. Dan kalian diberi dua kirot, dua kirot. Balasannya double. Ya kan? Balasannya double. Maka ahli kitab berkata, maksudnya di sini ulama hadis bilang di hari kiamat nanti depan Allah. Mereka lebih sedikit amalnya daripada kami. Maksudnya lebih pendek waktu yang dipakai, gitu kan? Akan tetapi mereka diberi pahala lebih banyak, double. Ahli kita protes nih Yahudi Nasrani. Apa jawaban Allah? Allah SWT berfirman, apakah ada dari hak kalian yang aku zalimi? Waktu kalian berbuat amal tuh, masa kalian beriman dan mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil. Ada nggak dari yang aku janjikan belum aku kasih? Misal, uh, sholat dapat sekian, zakat dapat sekian, ada pahala-pahalanya. Ada nggak yang belum saya kasih kata Allah? Maka mereka menjawab tidak, semua sudah dikasih sesuai dengan janji. Maka kata Allah, Allah berfirman, itu adalah karuniahku. Aku memberinya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan ulama mengatakan ini fadilah bagi umat Muhammad SAW. Kita harus bersyukur menjadi sekarang. Jadi kan umat SAW ini luar biasa. Footnote nomor 24 bisa dilihat di riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Sabda Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga, khuffifa ala Daud al-Qur'anu dalam kurung al-qira'ah fakana ya'muru bidawabihi fatusraju al qur'ana at-taurat aw zabur qabla an tusraja dawabah wa kana la ya'kulu illa min amal min amali yadi yadaihi Nabi Daud alaihissalam itu diberikan kemudahan membaca ya. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana, maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelana dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Maksudnya di sini ada istilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Daud dimudahkan oleh Allah untuk bisa membacanya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud adalah Allah berkahi hidupnya Nabi Daud sehingga pada saat dia naik di atas kudanya tunggangannya tujuannya misalnya ke tempat A sebelum tiba di sana sudah selesai dia baca itu Zabur sudah lengkap jadi Allah mudahin Allah berkahin dia untuk membaca gitu kan ini yang dimaksud tadi sebelum hewan-hewannya selesai di pelana gitu kan maka dia sudah selesai membacanya sebagian ulama hadis juga mengatakan Allah memberikan pemahaman kepada Daud alaihissalam itu dengan hanya sekedar naik di ya tunggangannya gitu kan kemudian dia membiarkan tali kekangannya jalan sendiri maka dengan sampai ke satu tujuan saja dia sudah faham semua yang dimaksud oleh Allah dalam Taurat dan Zabur itu ya sebagai seorang nabi sehingga dia bisa mengajarkan gitu kan kemudian ada fadilah yang lain tanda koma di situ mestinya titik ya mestinya titik yang terakhir itu dikatakan hewan-hewannya selesai dipelanai dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerja kerjanya sendiri ini ini apa namanya terpisah ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam saksi bahasan potongan pertama tadi potongan kedua ini Nabi SAW sebutkan kelebihan yang lain yaitu Nabi Daud salah satu cirinya beliau adalah beliau tidak pernah mau makan kecuali hasil kerja tangannya Ya ini sebuah fadilah tersendiri dan Nabi Daud alaihissalam ini memang Allah berikan kelebihan karena selalu ibadahnya itu ekstra seperti kita tahu ada puasa Daud. Kata Nabi SAW puasa paling afdal adalah puasa Daud. Beliau yang paling pertama, beliau sehari puasa, sehari buka puasa. Itu puasa paling afdal. Diambil dari Daud AS. Dan sholat malam paling afdal adalah sholat malamnya Daud. Ya, dia tidur di awal malam, kemudian dia bangun, ya, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia sholat lagi. Jadi dua kali tidur, dua kali sholat. Saksi bahasan adalah Nabi Daud alaihissalam ya membaca dan memahami isi Taurat dan Zabur. Berarti ada kitab-kitab yang turun kan? Karena ini kan bukan baca, bukan pelajaran tentang Al-Quran ya. Ini masih berbicara kitab-kitab. Nanti ada pasal tertentu di kitab ini belajar khusus Al-Quran. Akan ada nanti pasal sendiri bahas masalah Al-Quran. Ya. Mungkin setelah ini ya akan ada. Kalau tidak salah ini pasal ketujuh kan? Beriman kepada Al-Quran Karim. Itu ada yang melengkapkan nanti iman kepada ini. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la حسد إلا fitnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa an-nahar. Tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada dua hal. Jadi ada di sini perlu ibu-ibu garis bawahi tulis kalau perlu ada dua hal yang sama istilahnya tapi beda ya eh, apa eh, sama istilahnya tapi beda dari sisi aplikasinya hasud dan hasad dan gipta namanya hasad dan gipta ya ada dua ya nah kalau hasud itu adalah iri dengki dan diistilahkan iri dan dengki ya, bila dipakai istilah hasad itu kalau dia berharap nikmat pada seseorang dihilangkan. Misal e, ibu melihat seseorang yang punya kelebihan fisik lebih cantik misalnya, lalu ibu merasa dalam hati kenapa ya? Kita berharap rusak kecantikannya. Naudzubillah. Itu namanya hasad. Ini haram hukumnya nggak boleh. Ini haram ya. Ada orang lebih kaya, kita cemburu dan kenapa ya dia punya mobil lebih bagus, kenapa ya dia lebih kaya, kenapa? Terus kita berharap itu hilang dari dia. Itu hasut iri yang berbahaya. Ya, ini yang diharamkan ini namanya hasad. Indonesia bilang hasut. Ya. Karena Indonesia kita nggak pakai hasad kan, kita mengatakan hasud. Karena memang ada beberapa kosakata kita dalam kamus bahasa Indonesia itu sebenarnya dari as bahasa Arab ya. Ya, termasuk kata-kata hasad itu sendiri, kemudian was-was dari Yuwas Wisu, ya fi sudurinas itu juga ada dari bahasa intinya begitu baik eh, yang kedua adalah gipta gipta ini hampir serupa gipta tulisannya itu gain ba to dengan tak marbuta gipta giptatun gitu kan nah, sekalian belajar supaya penyebutannya benar ya gipto bukan gipta ya baik nah gipto ini adalah kita merasa iri tidak ada dengkinya ya iri dengan seseorang yang punya kelebihan tapi kita tidak berharap hilang dari dia misal begini ada orang lebih cantik tadi kita merasa oh orang ini diberikan kelebihan ya Coba saya juga bisa dikasih sama ya. Tapi dia tidak tidak dengki, nggak berharap nikmat itu hilang. Nah, terus dia bilang begini, ya Allah berikanlah saya kelebihan sebagaimana kau berikan kepada dia. Itu boleh. Itu dibolehkan. Jadi dia iri tapi iri yang dibolehkan. Istilahnya gipta. Kalau iri diikuti dengan dengki, harap nikmat itu hilang, itu namanya hasad. Haram. Nah, hadis yang kita sebutkan atau disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang masalah gibtah, tapi juga masih menggunakan istilah hasad karena hasad kan artinya iri secara umum. Dikatakan la hasada illa fitnataini. Tidak ada, tidak boleh iri hati yang dibenarkan, maksudnya dibolehkan tadi gibtah itu kecuali pada dua keadaan. Rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya, jangan sibukkan diri kalian untuk ghibtah kecuali di dua keadaan. Ghibtah juga boleh. Kita iri, ih kenapa ya? Tapi kita tidak berharap hilang nikmat. Itu kata Nabi jangan sibukkan kecuali di dua keadaan saja. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniai Al-Quran. Dia bacaannya bagus, suaranya bagus, pemahamannya bagus, hafal Quran, luar biasa tentang Quran. Ini boleh kita iri nih, ini yang layak diiriin. Kenapa? Karena iri ini harapannya memotivasi kita untuk berdoa minta agar Allah kasih sama dan kita akan termotivasi menjadi seperti dia. Ya kan? Dikatakan sini seseorang yang dikaruniai Allah Al-Qur'an, lalu ia selalu membacanya di malam dan siang hari. Jadi nggak cukup cuma oh iya suaranya bagus, bukan. Tiap malam, tiap siang, setiap dia diam tidak ada yang ajak ngomong Quran terus, ngaji terus. Nah ini orang yang perlu diiri ini Tapi ingat ya, iri yang tidak diikuti dengan dengki. Kalau ikuti dengan dengki, kenapa ya? Kemudian kita berharap hilang nikmat itu berarti haram, nggak boleh. Tapi kalau kita berharap dan akhirnya berdoa sama Allah, tidak berharap hilang nikmat itu sama dia, Ya Allah berikan saya sebagaimana kau berikan dia. Atau lebih ya Allah. Boleh. Boleh kita bilang bahkan berikan kepada saya dan lebihkan ya Allah untuk saya. nggak apa-apa. Kalau perlu kata ulama, kalau mau menggabungkan banyak fadilah, banyak kelebihan dengan cara kita bilang begini. Ya Allah, ya gitu kan, karuniahilah saya sebagaimana kau karuniahi dia dan berikanlah aku lebih dan tambahkanlah untuk dia. Itu langsung menutup pintu setan untuk dengkinya. Gitu kan? Karena setiap dalam hadis ini dikatakan siapapun yang mendoakan saudaranya muslim maka malaikat di atas kepalanya mendoakan juga dia sambil berkata, engkau akan sama, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Wala kamithluhu wala kamithluh. Jadi setiap kali kita doakan orang, berarti kita juga sedang mendoakan diri kita. Pernah kan saya kasih contoh, kalau saya bilang misalnya ada orang Allah berikan kekayaan. Lalu saya bilang, "Bu, doain lagi, Bu. Biar dia tambah kaya." Mungkin Ibu bertanya, "Untuk apa?" Sudah kaya didoain tambah kaya. Sebenarnya kalau kita sedang mengatakan, "Ya Allah, berkahi, tambahin rezeki dia." Kita sedang doain diri kita karena malaikat atas kepala bilang engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Doa malaikat kepada Allah untuk kita pasti diijabah. Doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu masih ada celah. Ya kan? Tapi doa malaikat untuk kita tadi dikasih. Makanya subhanallah di Saudi saya lihat orang karena faham ini. Umumnya gitu. Kita kalau cerita nih, saya baru lulus sekolah. Masya Allah, semoga Allah berkahi ilmumu. Semoga Allah luaskan eh, rezekimu. Semoga Allah mudahkan kau kerja. Dia doain kita banyak. Kita dapat manfaat, dia dapat doa. Kalau kita di Indonesia kan, wah saya baru buka usaha. Dalam hatinya sudah lain nih. <laughs> Kenapa nih dia buka perusahaan? Kenapa dia begini? Nah ini yang bahaya nih, harus diobatin. Nah gitu. Baik. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta lalu ia menafkahkannya di malam dan siang hari. Terus kaya tapi terus infak, terus keluar, terus keluar. Gitu kan? Kemudian selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak dengan Imam Malik juga, gitu kan? Dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnata rasuli. Aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh padanya maka niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku yaitu kitabullah dan sunnah nasul ya. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari juga لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم إله واحد ونحن له مسلمون Janganlah kalian membenarkan ahli kitab. Gak usah bilang, oh benar tuh orang Nasrani bilang, oh benar tuh Yahudi bilang. Gak usah bilang begitu. Dan tidak usah juga mendustakan. Gak usah bilang bohong, kamu gak benar. Gak usah. Gak usah campurin. Dia mau ngomong apa biarin. gitu kan. Kalau mau dialog sama mereka, dialog di agama kita. Tanya dia, susu pernah ajarin kan? Tanya dia, apa pendapat anda tentang Islam? Baru dialog di Islam. Tidak usah menjadi Ahmad Didat, Dokter Naik, itu memang bidangnya. Kalau kita ini tidak usah, kita tanya aja Islam lalu kita jawab supaya kita mudah jawab di agama kita. Dia tanya tentang sholat kah, dia tanya tentang puasa kah, kenapa zakat begini, kita mudah jawab kan. Tidak perlu hafal kitab mereka, nggak perlu. Kata Nabi SAW, tidak usah membenarkan mereka, tidak usah juga mendustakan. Tetapi kalau seandainya mereka ngobrol sama kalian, katakan, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kami juga beriman apa yang diturunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Subhanallah, kalimat ini banyak sekali membuat ahli kitab masuk Islam nih. Mereka kira kita benci Taurat dan Injil. Mereka mengira kita ini membenci itu. Sebagaimana mereka benci Al-Quran. Kalau kita kan tidak. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Taurat bukan dari Allah kafir, nggak boleh. Kalau di antara umat Islam mengatakan Injil bukan dari Allah, kafir, nggak boleh. Gitu kan? Jadi kita harus imani. Kita kan sudah mengatakan ya. Kul amanna billahi tadi di ayat pertama. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Katakanlah kami beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semua yang kita imani. Gitu kan? Semua rasul kita imani, la nufarriqu baina ahadin rasuli. Semua rasul kita imani. Tinggal yang diterapkan adalah risalah rasul yang terakhir. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu Allah dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Kemudian poin terakhir poin empat adalah iman atau keyakinan jutaan ulama, hukama atau orang-orang yang bijak dan ahlul iman. Ahlul ahli sudah tahu ya, ahli itu maksudnya para orang-orang yang beriman pada setiap zaman dan tempat dan keyakinan mereka yang pasti bahwasanya Allah sementara telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukannya kepada para rasul pilihannya di mana di dalamnya terdapat apa saja yang dikehendakinya seperti penjelasan tentang sifat-sifatnya berita-berita gaib penjelasan-penjelasan tentang syariat agama janji dan ancamannya jadi jelas sekali penyampaiannya ya baik ini saya akan selesaikan satu bab menjelang azan asar ini ya ini dari akhirnya juga saya akan sebutkan jadi ini berimannya ya. Seperti misalnya kita lihat sekarang ada 7 miliar tadi saya bilang orang seluruh manusia di muka bumi. Itu orang Islamnya sama Nasrani dan Yahudi itu kalau digabung itu bisa 5 miliar lebih. Jadi terbesar di muka bumi ini. Mereka-mereka ini orang-orang yang beriman tentang adanya kitab dari langit. Kata beliau, perhatikan, orang yang beriman tentang adanya kitab lebih banyak daripada orang yang memungkirinya. Ini sudah cukup menjadi alasan imannya mereka itu sudah cukup gitu kan berarti itu ada pasti ada masa miliaran orang semuanya salah gitu baik dari dalil akli kita masuk sekarang secara akar rasional bagaimana kita tahu ada kitab-kitab dari langit beliau mengatakan lemahnya manusia dan ketergantungannya kepada Tuhan untuk untuk perbaikan jasad dan ruhnya mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikannya dan mewujudkannya mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan di akhirat maksudnya gini Coba saya tanya, ibu-ibu tahu dari mana ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh kalau tidak ada Al-Quran? Tahu dari mana kira-kira? Mana halal, mana haram? Tahu dari mana kita? Ini nikah, ini zina. Mana boleh, mana tidak boleh. Dari mana kita tahu? Dari kitab yang turun, gitu kan? Ini yang beliau beratkan. Jadi manusia kalau tidak beriman pada Allah, tidak ada kitab yang turun, itu dia tidak tahu mana boleh, mana tidak boleh. Seperti orang ateis, nggak ada agamanya. Dia nggak pernah tahu mana yang boleh, mana tidak boleh. Dia karang-karang sendiri. Jadi setiap orang bisa berbeda persepsi. Kalau orang beriman sama Allah, yang tidak bolehnya sama semua. Yang bolehnya sama semua. Ya kan? Ada keseragaman. Maka di sini dikatakan, maka mereka ada aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia. Karena seragam banyaknya orang yang melakukannya. Dan memenuhi tuntunan hidup mereka di dunia dan nanti di akhirat. Itu secara akal. Artinya manusia tanpa kitab kita akan lihat akan semberaut, gitu kan? Dengan adanya kitab dari langit mereka akan tertuntun tahu mana boleh mana tidak boleh. Yang kedua adalah oleh karena para rasul utusan-utusan Allah itu adalah perantara antara Allah sang pencipta dengan hamba-hambanya. Sedangkan para rasul ini seperti manusia lain yang hidup dalam batas waktu tertentu, seperti kita biasa sama. Lalu mereka wafat. Maka kalau risalah atau ajaran dan misi yang mereka bawa tidak termuat di dalam kitab-kitab khusus, niscaya ajaran dan misi mereka itu akan mereka bawa sirna bersama dengan kematian mereka. Iya kan? Kalau misalnya tidak ada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan saja di zaman beliau, gitu kan? Udah selesai. Karena hadis yang ada itu merincikan Al-Quran. Hadis itu tidak berdiri sendiri ya. Hadis itu sunnah Nabi merincikan isi Al-Quran. Jadi kalau sunnah sendiri nggak bisa berdiri harus ada Al-Quran. Ya kan? Lahirnya sunnah karena merincikan Al-Quran. Kalau tidak ada kitab Al-Quran, tidak ada rincian sunnah. Dan begitu Nabi meninggal habis semua. Dengan meninggalnya, makanya tertulis gitu. Di sini dikatakan sirna bersama dengan kematian mereka dan sebagai akibatnya manusia hidup tanpa risalah dan tanpa perantara. Maka dengan demikian lenyaplah tujuan asal dari wahyu dan risalah. E, maka dari itu perlu adanya dikatakan sih kitab-kitab suci dan Allah e, dari Allah yang tidak tanpa-tanpa diragukan lagi. Yang terakhir adalah apabila seorang rasul yang mengajak manusia kepada Allah dan beribadah kepadanya tidak membawa suatu kitab suci yang berasal dari Allah yang di dalamnya terdapat ajaran, petunjuk dan kebaikan, maka mudah sekali Rasul itu didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Kalau tidak ada Al-Quran sekarang, gampang orang karang-karang kan? Mana itu Muhammad? Mana buktinya? Mana buktinya? Ada rumahnya di Madinah. Kan semua orang bisa tunjuk ini rumahnya. Tapi ada Al-Quran lain. Terlebih lagi memang Allah jadikan sebagai mukjizat kan? Sekarang orang setiap baca Quran dapat pahala, dia rasakan ketenangan hati, ketenangan hati. Secara ukhrawi dapat pahala, secara dunia dia dapat ketenangan hati. Dan ada ribuan orang masuk Islam karena ayat Al-Qur'an, terutama kulullah wahad. 90% orang ahli kitab masuk Islam gara-gara kulullah wahad, gitu kan. Ini sudah pernah saya jelaskan banyak kisahnya, tapi yang jelas luar biasa Al-Quran. Justru makin digali, makin terbukti kemujizatannya. Maka mudah sekali Rasul didustakan oleh kaumnya dan diingkari di salahnya. Maka ini merupakan suatu kondisi yang mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci dan Allah untuk kitab-kitab suci dari Allah untuk menegakkan hujah atau dalil dan penjelasan kepada umat manusia. Allahu alam. Alhamdulillah selesai sampai sini kita akan lanjutkan nanti di pasal ketujuh ya. Baik, eh, sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, kembali saya ingatkan ibu-ibu yang mau partisipasi di tiga program ya dasar sekarang. Eh, yang pertama pembagian buku, ini saya sudah kasih referensi yang lalu. Ya, kalau punya kelebihan rezeki jangan dibeli satu tapi beli banyak dibagikan, sebarin. Ini buku membahas lima poin masalah puasa Ramadan sebentar lagi tiba. Tuntunan praktis puasa, terawih, itikaf, Lailatul Qadar dan zakat fitrah. Ya, yang lalu sudah saya bagikan. Kalau memang masih ada yang masih masih butuh bisa ambil ke saya sebentar lagi. E, ini buku sangat murah, terjangkau dengan 6.000 rupiah, gitu kan? Saya sarankan untuk dibeli dan dibagikan. Apalagi menjelang Ramadan. Nanti kalau kita lagi di jalanan macet, bagiin kepada orang-orang yang lewat di lampu merah, di mana saja, pengajian di kantor, di mana-mana bisa kita bagi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya masih menawarkan program membuka puasakan orang dengan pro, judul program saya itu seribu dus, seribu dus kurma untuk seribu masjid. Ya. Satu dus kurma, jadi ada kurma itu yang dijual sekitar 60 ribu per kilogramnya. Jadi satu dus itu 10 kilo sekitar 600 ribu. Tapi sekarang karena saya ngambil partai besar, gitu kan, di salah satu distributor apa eh, supplier memang dari Saudi, maka eh, kita bisa eh, melepas atau mendapat melepasnya itu dengan harga 350 ribu saja. Jadi jauh sekali harganya, 350 ribu per karton. Ini memang kurma kualitasnya paling bagus, ya paling bagus untuk di kelas kurma murah. Dia mendekati ajwa. Kalau tahu kurma ajwa, kecil, padat, seperti itu dia. Namanya kurma lu'lu. Ya, kurma ini memang berkisar di pasaran sampai 600 dari 400 sampai 600 ribu tergantung kualitasnya. Nah ini saya sekarang